Sudah kita bahas macam-macam syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk umatnya kepada Allah. Dari Rasulullah kepada Allah untuk umatnya. Ada delapan jenis, walaupun sebagian para ulama baginya ada yang menjadi enam jenis dan perbedaan itu hanya perbedaan merincikan atau mengglobalkan. Ada yang meringkasnya, ada yang merincikannya. Bahkan ada yang meringkasnya syafaat untuk orang yang mukmin, syafaat hanya khusus untuk orang kafir dan syafaat untuk pendosa. Dari kalangan yang memiliki iman. Bahkan ada pembagian seperti itu saja. Tetapi di sini dirincikan bentuk-bentuk syafaat dengan rinci. alhamdulillah. Kita masuk kepada ucapan berikutnya dari Syekh Wahuwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi ketika mensyarah ucapan Al-Musannif wahuwa Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Warawal Bukhari rahimahullah fi kitab Tauhid dalam kitab Tauhid Qala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Hamad ibn Zaid. Qala haddatsana Ma'bad ibn Hilal al-Anbari. Begitu cara membaca sanad. Sebelum haddatsana dibaca Allah. walaupun enggak ada kalimat qala di sini. Barakallahu fiikum. Rawal Bukhari qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hamad ibn Zaid Qala haddathana Ma'bad ibn Hilal al-Anbari rahimahumullah wa jma'in. Qala ijtama'na nasun min ahli al-Basrah. Dia berkata setelah menyebutkan sanadnya sampai kepada Ma'bad ibn Hilal al-Anbari dan beliau berkata kami berkumpul. Ini yani penduduk Basrah atau orang-orang para pencari ilmu dari Basrah. Fadhahabna ila Anas ibn Malik. Kami ingin menemui Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Wadhabna ma'ana al-Bunani. Dan bersama kami ada Sabit al-Bunani. Yas'aluhu lana an hadits syafa'ah. Agar beliau menanyakan kepadanya untuk kami hadis syafa'ah. Dan yang disuruh bertanya adalah tokohnya yang dikenal oleh Anas bin Malik yaitu Thabit Al-Bunani rahimahullah. Menanyakan kepada Anas untuk kami. Kata penduduk Basra atau kata tulabul ilm dari Basra. Qala fawafaqna yusalli duha. Maka kami pun mendatangi rumahnya. Faida huwa fi qasrih. Maka kami dapati dia di rumahnya. Fawafaqna yusalli duha. Kami mendapati beliau sedang salat duha fasta'dzanna faadina lana. Kami meminta izin untuk menemuinya, maka kami diberi izin untuk menemuinya. Wa huwa qa'idun ala firashih dan beliau duduk di hamparannya. Faqulna li sahabit. Maka kami berkata kepada sahabit Al-Bunani yang akan menanyakan kepada Anas bin Malik Radiyallahu anhu. Kami katakan la tas'alhu an syai'in awal min hadis syafa'ah. Jangan kamu tanyakan kepada dia sebelum tanya hadis syafaat. Jangan tanyakan pertanyaan lain. Ya. Khawatir waktunya habis, belum sempat nanya masalah syafaat. Maka mereka, orang-orang dari Basrah ini berkata kepada Sabit al-Bunani, jangan tanyakan masalah lain sebelum tanya syafaat. Kalau sudah dapat masalah itu, silahkan mau tanya yang lain. Khawatir bertanya yang lain dulu, niatnya mau masuk ke situ, ternyata kehabisan waktu. Nah, Sering terjadi yang demikian. Qala la tas'alhu an syai'in awal min hadis syafa'ah. Faqala maka berkatalah Sabit al-Bunani, "Ya Aba Hamzah, haulai ikhwanuk min ahli al-Basrah." Wa ya Aba Hamzah, ini kunyah beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. "Ya Aba Hamzah, haulai ikhwanuka min ahli al-Basrah." Ini adalah saudara-saudaramu dari penduduk Basrah. Ja'uka yas'alunaka an hadis syafa'ah. Mereka mendatangi kamu untuk bertanya kepadamu tentang hadis masalah syafaat. Faqal, maka dijawab oleh Anas radhiyallahu anhu, haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyampaikan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Idza kana yaumul qiyamah, ma jannasu ba'dhum fi ba'd, fayatuna Adam" fayaquluna isfa' lana ila rabbik fayaqulu lastu laha kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanti pada hari kiamat manusia berdesakan satu dengan lainnya dan kemudian mereka saling berbicara satu dengan lainnya dan mereka mendatangi Adam alaihi salam kemudian berkata ya Adam isfa' lana ila rabbik wahai Adam Berikan syafaat untuk kami kepada Allah, kepada Rabbmu. Ternyata Adam menjawab, Lastulaha. Aku bukan haknya. Pergilah kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam. Karena dia Khalilullah. Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha Rahman. Maka mereka pun mendatangi Ibrahim. Fayaqulu lastulaha. Kata Ibrahim alaihissalam, lastulaha. Aku bukan orangnya. Walakin alaikum bi Musa. Tetapi hendaklah kalian pergi kepada Musa. Karena dia adalah kalimullah. Satu-satunya orang yang diajak bicara oleh Allah di dunia. Fayatuna Musa. Maka mereka mendatangi Musa. Fayaqulu lastulaha. Juga Musa menjawab, lastulaha. Aku bukan orangnya. Walakin alaikum bi Isa. Tetapi atas kalian untuk mendatangi Isa alaihissalam. Fa innahu ruhullah wa kalimatullah. Karena Isa adalah ruh Allah dan kalimat Allah. Dikatakan dalam hadis yang sahih, kalimatullah wa ruhun minhu. Dan bikin pula disebutkan dalam Al-Quran. Ruhun minhu dan disebut pula dengan kalimatullah. Fayatuna Isa, maka mereka mendatangi Isa. Fayaqul lestulaha. Juga Isa menjawab, aku bukan orangnya. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Tetapi hendaklah engkau mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayatunani kata Nabi. Maka mereka pun mendatangi aku. Fa'akul ana laha. Maka aku katakan, akulah orangnya. Semua para anbiya dari Adam, Ibrahim, Musa dan Isa. Semuanya menjawab, lastu laha, lastu laha, lastu laha. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, Ana laha. Akulah orangnya. Dan ini Allah bukan sombong. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, Ana, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Dan ini bukan kesombongan. Tapi memberitahu kalian berita yang hak yang akan terjadi nanti yamal qiyamah. Ana laha. Akulah orangnya. Fa'astadinu ala rabbi maka aku pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbku, fayu'dhanuli, maka aku diberi izin. Fayulhimuni mahamid ahmaduhu biha. Maka diilhamkan kepadaku dengan pujian-pujian yang saat itu diilhamkan kepadaku. Sebagaimana dibahas kemarin, bahwa ini dalil bahwa Rasulullah SAW bukan tahu satu ilmu tapi disembunyikan untuk hari kiamat, bukan. Tetapi memang di dunia tidak tahu. Tetapi baru saat itu yaumul qiyamah ketika Rasulullah SAW akan memberikan syafaat baru diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahamid, pujian-pujian ahmaduhu biha yang akan aku pujikan nanti yaumul qiyamah. Bahkan ditambah lagi dengan kalimat berikutnya, la tahdurunil an dan belum ada di benakku sekarang. Artinya ketika Rasulullah menyampaikan berita ini, Rasulullah tidak bisa mencontohkan. Puji-pujian tadi kayak apa? Aku tidak tahu sekarang. Nanti aku akan diilhamkan. Berarti Rasulullah SAW bukan menyembunyikan ilmu untuk hari kiamat. Tetapi memang di dunia seluruhnya sudah disampaikan. Adapun mahamid yang nanti diucapkan yang kiamat memang belum disampaikan di dunia. Yulhimuni mahamid ahmaduhu biha. Nanti yang kiamat baru diilhamkan kepadaku dengan puji-pujian yang tidak pernah aku pujikan di dunia. Qala fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Maka aku puji Allah dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan itu. Wa akhiru lahu sajidan. Dan aku tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan kepada aku ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa' sampai dikatakan kepadaku ya Muhammad irfa' ra'sak sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wakul yusma'lak. Dan katakan, akan didengar. Wasal tu'ta. Dan mintalah, akan diberi. Wasfa' tu syafa' dan silakan kau memberikan syafaat akan diberi syafaat oleh Allah. Fa'akul maka aku katakan ya Rabbi ummati ummati wahai Rabbku umatku umatku. Maka Allah pun berkata dan dikatakan kepadaku intalik فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة min iman. Pergilah. Dan selamatkan, keluarkan dari api neraka orang-orang yang di hatinya ada sebiji syairah dari keimanan. Fa'antaliku fa'af'al. Maka aku pun pergi, aku pun melakukan apa yang diizinkan, menyelamatkan mereka-mereka yang masih memiliki iman sebiji syairah. Kemudian aku kembali, aku memuji lagi dengan pujian-pujian tadi, wa akhiru sajidan dan aku dalam keadaan tersungkur sujud. Fayuqalu li sampai dikatakan kepadaku irfa ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wasfa' tushaffa. Sampai dikatakan seperti tadi, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkan akan didengar, mintalah akan diberi, berilah syafaat akan diberikan syafaat. Fa'akulu ya Rabbi. Maka aku katakan wahai Rabbku. Ummati ummati. ummatku ummatku. Fayuqal intalik fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dharratin. Au khardalin min iman. Maka dikatakan kepada aku silahkan. Keluarkan orang-orang yang masih memiliki iman sebiji darah atau sebiji khardal Walaupun kita tidak tahu sebesar apa kecilnya, jelas itu adalah kecil, lebih kecil dari syairah. Kalau syairah sudah kecil, maka khardal dan darah lebih kecil lagi. Fa'antaliku fa'af'al. Maka aku pun berangkat dan aku lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Taala yaitu menyelamatkan mereka mereka yang masih punya iman sebiji darah atau sebiji khardal. Muhammad, Kemudian aku kembali memuji dengan pujian-pujian yang tadi disebutkan. Thumma akhiru lahu sajidan. Kemudian aku tersungkur sujud. Fayaqulu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'tah washfa' tushaffa'. Maka setelah dikatakan demikian oleh Allah, aku katakan ya Rabbi, ummati ummati. Berarti yang ketiga kalinya. Fayaqul maka dikatakan intaliq fa'akhrij man kana fi qalbihi adna adna mithqala habatin min khardal. Selamatkanlah, pergilah dan selamatkanlah yang memiliki adna adna lebih kecil lebih kecil daripada khardal. Memiliki iman lebih kecil daripada biji khardal atau biji uh, zarrah min iman. Fa'akhrijuhu minan nari fa'abtaliku fa'af'al. Maka aku pun melakukan apa yang, yang diperintahkan, menyelamatkan mereka dari api neraka. Titik sampai di sini. Ikhwan sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa ini bukan hadis syafaat secara lengkap. Tetapi para ulama jeli ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin. Ketika mereka bertanya tentang syafaat, dijawab syafaat yang dipertentangkan oleh mereka. Khususnya oleh khawarij yang waktu itu sudah muncul dan sejenisnya. Yang menyatakan kalau orang berbuat dosa akan kekal dalam neraka. Dikasih hadis ini langsung berbicara tentang yang diselamatkan dari neraka. Maka mereka pun terbantah dengan hadis tanpa menyatakan mereka begini, mereka begitu, sudah terbantah. Tetapi pada hakikatnya masih ada syafaat-syafaat lain. Bahkan syafaat yang udma adalah syafaat untuk segera diselesaikannya mereka di padang mahsyar. Itu syafaat yang terbesar. Masih ada kisah. Rombongan tadi dari Basrah bersama Thabit al-Bunani keluar dari rumah Anas bin Malik. Falamma kharajna min indi Anas, maka ketika kami keluar dari rumah Anas, qultu li ba'di ashabina, maka kami pun berkata sebagian kami kepada sebagian yang lain, "Lau mararna bil Hasan." Coba kalau kita mampir ke tempatnya Al Hasan. Wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah, sedangkan beliau dalam keadaan di rumahnya yang bersembunyi di rumahnya atau berdiam di rumahnya seorang yang namanya Abi Khalifah fahaddatsanahu bima haddatsana bihi Anas bin Malik. Gimana kalau kita datangi Hasan? Dan kita datangi, kita sampaikan apa yang kita baru dengar hadis dari Anas bin Malik. Sepertinya Hasan Al-Basri wallahu alam. Fa'atainahu, maka kami pun mendatanginya. Fasallamna alaih, kami beri salam kepada beliau. Minta izin kepadanya fa'adina lana, maka kami pun diizinkan untuk berbicara. Fakulna lahu. Maka kami katakan kepadanya, Ya Aba Sa'ad, Ya Aba Sa'id. Jina kamin indi akhika Anas ibni Malik. Aku datang kepadamu dari tempat saudaramu Anas ibni Malik. Falam nara misla ma haddatsana fi syafa'ati faqala hi. Kami dari saudaramu Anas bin Malik dan kami enggak pernah mendengar hadis seperti yang disampaikan olehnya Fakal, maka dijawab oleh Al-Hasan, hi. Apa itu? Kalimat hi, isim fi'il. ini maknanya, coba sampaikan. Apa hadisnya? Wahadatnahu bil hadis. Maka kami sampaikan kepadanya hadis tersebut. Fantaha ilaha dal mawdi'. Didengar oleh Al-Hasan sampai pada titik akhir hadis tersebut. Fakala hi berkata lagi hi tadi maknanya hi apa itu? Sekarang maknanya, he, cuma itu. Begitu. He, ini yang kamu maksud? Fakulna lam yazid lana ala hadha. Memang beliau tidak lebih daripada apa yang disampaikannya tadi. Ya cuma itu memang. Fakal maka dijawab oleh Al Hasan, laqad haddatsani wa huwa jami'un mundu 20 sana. Aku sudah pernah mendengarkan hadis ini 20 tahun yang lalu. Dan lebih lengkap dari ini. Fama adri anasiya amkariha antajilu. Tapi aku tidak tahu. Apakah beliau lupa atau sengaja agar kalian tidak beritikal. Mana itikal? Mengentengkan masalah. Tidak semangat beramal. Mengharapkan syafaat. Ini seperti hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan atau ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hakul ibadi ala Allah, hak hamba dari Allah, yaitu an ya'budu, yaitu an la yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Enggak akan diadab orang yang tidak berbuat syirik. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Apakah tidak sebaiknya kami kabarkan pada manusia? La, fayattakilu. Jangan. Fayattakilu. Dikhawatirkan mereka akan bersandar pada berita ini, kemudian tidak semangat beramal. Gampang, yang penting tidak syirik. Dikhawatirkan mereka lemah semangat beramal, dan kemudian bersandar dengan berita ini, kemudian mengentengkan masalah. Ini mana istikal. Di sini juga sama. Kata Al-Hasan, aku sudah mendengarkan hadis ini 20 tahun yang lalu. Jadi yang saya katakan sebagai adab. Adab pendengar. Kalau kamu disampaikan satu hadis, satu ilmu, walaupun kamu sudah tahu, dengarkan. Ya. Jangan merasa ah, sudah tahu. Lo dengar sebelum kamu lahir saya sudah tahu. Jangan di stop seperti itu. Dengarkan sampai selesai. Ya. Seperti Al Hasan, rahimahullah, dia sudah dengar 20 tahun yang lalu, tapi dia dengarkan dengan baik. Sebagaimana seorang pencari ilmu mendengarkan ilmu. Tetapi ketika selesai, dia bertanya, hi, cuma ini? Iya, Aku mendengar 20 tahun yang lalu lebih lengkap dari ini. Tapi aku nggak tahu apakah Anas lupa tambahannya atau mungkin sengaja diputus yang belakang khawatir kalian mengentengkan masalah kemudian tidak semangat beramal. Pokoknya ya Aba Sa'id, fahadithna ya Aba Sa'id, fahadithna. Coba sampaikan pada kami tambahannya, riwayatnya. Fadahika, maka tertawa beliau. Wa qala khuliqal insan ajula. Memang manusia itu diciptakan terburu-buru. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhaddithakum. Aku tidak menyebutkan pada kalian kecuali karena aku akan menyampaikan hadisnya. Ini kalian tidak sabar. Terburu-buru. Memang manusia khuliqal insanu min ajal. Memang manusia diciptakan terburu-buru. Ini sifat dasarnya terburu-buru. Aku tidak menyebutkan masalah ini kecuali karena aku akan menyampaikan hadisnya. jadi aku tidak menyebutkan buntutnya kecuali karena ingin menyampaikan seluruhnya. Allah haddasani kama haddasakum. Beliau menyampaikan kepadaku sebagaimana menyampaikan pada kalian. Ini hadis awalnya sama. Setelah yang ketiga kali, ternyata Rasulullah SAW masih kembali lagi. Ini yang tidak disampaikan oleh Anas bin Malik. Thumma a'udur rabi'ah Kata Nabi, aku kembali lagi yang keempat kalinya. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Aku puji lagi dengan pujian-pujian tadi. Dan aku dalam keadaan tersungkur sujud di hadapan Allah. Fayuqal. Sampai dikatakan kepada aku, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wa qul yusma' wasal tu'tah wasfa' tushafa' Ya Muhammad angkat kepalamu. Ucapkanlah akan didengar. Mintalah akan diberi. Berikan syafaat akan diberikan syafaat. Fa'akul. Maka aku katakan kata Nabi. Ya Rabbi, ikdan li man qala la ilaha illallah. Wahai Rabbku, izinkan aku untuk menyelamatkan mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayaqul, maka Allah pun berfirman. Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Sungguh demi kemuliaanku, kata Allah. Demi keagunganku, demi kebesaranku Aku akan keluarkan daripadanya, dari api neraka, man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang tadi tidak disampaikan. Khawatir ittikal. Dan yang demikian bukan menyembunyikan ilmu. Bukan menyembunyikan ilmu. Tetapi dia menyampaikan kepada siapa yang pantas untuk menerimanya. Yang dia menyampaikan kelas pertama ini saja. Yang berikutnya tingkat berikutnya. Yang berikutnya tingkat yang berikutnya lagi. Sampai ketika diharapkan bahwa hadirin nggak akan cekilu, nggak akan bermalas-malasan beramal, baru dikasih kabar gembira. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan nanti dengan syafaat Rasulullah SAW semua yang berkata la ilaha illallah. kaum muslimin yang saya hormati. Beberapa orang-orang awam yang bodoh kemudian mengira berarti nggak perlu beramal. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati. Mudah-mudahan di antara kalian bukan orang jenis ini. Bukan jenis-jenis yang jahil, yang bodoh, yang awam, yang mengira kalau begitu, ngapain susah-susah beramal soleh, ngapain susah-susah kalian beribadah. Yang penting la ilaha illallah selesai. Lihat syafaatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan tambahannya diriwayatkan dalam sahih Muslim. Qul muslimin yang saya hormati. Hakada rawahu Muslim wa rawahu Al-Hafidh Abu Ya'la an Uthman. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la dari Uthman radhiyallahu taala anhu juga demikian. Bahwa kala Rasulullah SAW yasfa' al qiyamati thalathah bahwa yang akan memberikan syafaat nanti tiga golongan. Para anbiya, para nabi, thumma ulama, para ulama, thumma syuhada dan para syahid. Wa sahih dan dalam kitab sahih disebutkan hadis Anas, ah, hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu marfu'an qala fa Allah ta'ala syafa'tul malaikah wa syafa'tun nabiyyun wa syafa' wa syafa' al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Saya ulangi. Ada salah baca sepertinya. Fayaqulullah maka Allah berfirman, syafaat bukan syafaatu. Syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Kata Allah, sudah memberikan syafaat para malaikat. Sudah memberikan syafaat pada nabi dan sudah memberikan syafaat orang-orang yang beriman. Ini para syahid, para syuhada, Walam yabqa illa arhamur rahimin dan tidak tersisa kecuali Allah arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah pun mengambil segenggam. Ini yang tidak bisa diprediksikan berapa berapa orang yang diselamatkan. Kalau dikatakan yaqbidu qabdatan, Allah mengambil satu genggam dari api neraka. Fayukhruj min fayukhrij minha qauman, maka Allah selamatkan satu kaum lam ya'malu khairan qat yang belum pernah beramal soleh sama sekali. Ini juga sama. Hadis-hadis yang memberikan berita-berita gembira. Hadis-hadis yang merupakan besyir. Yang semestinya orang yang beriman ketika mendengarkan hadis yang menggembirakan semakin syukur kepada Allah. Ketika dia semakin syukur kepada Allah, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, semakin memuji Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Semakin berzikir, semakin memuji Allah, semakin ibadah, semakin tunduk, semakin syukur. Kalau mendengar betapa rahmatnya Allah, betapa sayangnya Allah, sehingga hadis-hadis seperti ini akan menambah rasa syukur. Sedangkan hadis-hadis yang mengancam yang kadang-kadang ancamannya sungguh sangat mengerikan wa man wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidan fiha barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan rasulnya maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. ini yujibul khauf ya. menjadikan kita memiliki rasa takut ya. antara rasa takut dan rasa syukur ya. menambah semangat ibadah demikian seharusnya sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar dan kepada para sahabatnya, "Wa yudrika ya Umar, la'allallahu tala ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Tidak membuat para sahabat lemah ibadah. Padahal kabarnya sungguh kabar yang sangat menggembirakan. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah memperhatikan pengikut perang Badr dan Allah katakan kepada mereka, "Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian." Hadis sahih dalam riwayat Bukhari dari Habib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Tetapi bagaimana para sahabat? Semakin syukur pada Allah, semakin menangis di hadapan Allah, semakin dia saleh, semakin beramal, beramal, beramal dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Bayangkan kalau kalimat itu diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau orang-orang yang sungguh sangat dangkal ilmunya dan imannya, berbuatlah semau kalian. Allah akan mengampuni kalian. Kalau begitu, selesai sudah. Gak ada salah salatan, gak ada ibadah-ibadah. Buat apa saja akan diampuni oleh Allah. Ini tidak seperti itu orang-orang beriman para sahabat. Demikian pula kita kaum muslimin ketika diberi berita gembira bahwa sungguh kata Al Hasan bisa jadi Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, ah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bisa jadi dia dalam keadaan tidak tahu. Lupa. Bukan tidak tahu, lupa. Atau memang sengaja. Dan kemungkinan besar yang kedua, sengaja. Khawatir kalian menggampangkan amal. Ternyata berita itu adalah berita yang sungguh sangat menggembirakan kaum muslimin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkata la ilaha illallah. Demikian pula hadis yang berikutnya itu hadis yang juga dalam sahih disebutkan bahwa Allah berfirman, malaikat sudah memberikan syafaat, para nabi sudah memberikan syafaat, dan juga kaum mukminin, para syuhada juga sudah memberikan syafaat. Maka tinggallah arhamur rahimin, Allah yang akan menyelamatkan sebagian dari mereka. Maka ambil dengan genggamannya dari penduduk neraka yang lam ya'mal khairan qaf yang belum pernah beramal soleh sedikit pun. Tapi tetap yang namanya la ilaha illallah tetap. Karena orang-orang kafir sudah disebutkan dalam Quran khalidan fina finnari jahannam. Kekal di dalam neraka jahannam. Artinya orang yang punya la ilaha illallah punya iman tetapi lam ya'mal khairan qaf tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Siapa di antara riwayat dalam sejarah yang belum pernah beramal soleh tapi dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli jannah? Man? Hah? Usairin? Nah, yang dia masuk Islam ketika dalam keadaan jihad fisabilillah. Langsung berperang dan langsung syahid. Dan belum pernah sholat satu rakaat pun tetapi masih bisa dikatakan tapi ada amalnya jihad Bismillah. Taib ini masih lebih bawah dari itu. Lam ya'mal khairan qat. Mungkin sudah mau mati baru taubat, baru asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bukan seperti Firaun. Malam yugharghir kata Nabi. Selama belum gharghara. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan sudah nggak terima lagi taubat. Adapun Firaun sudah tenggelam, sudah nyawa di kerongkongan. Aman tu bi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Apa kata Allah? Al-an kata Allah. Apakah sekarang? Faqad asaita qablu. Padahal engkau telah bermaksiat, telah menentang sebelumnya. Nggak diterima. Tetapi sebelum garu-gara. Kemudian dia ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walam ya'mal khairan qab Belum pernah beramal saleh. Juga mereka akan ada yang diselamatkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifidina azakumullah. Tetapi kembalinya kepada masyiatullah. Kalau kembalinya kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah, maka hendaklah kita, kita beribadah kepada Allah, berharap agar Allah menyayangi kita, merahmati kita, dan menyelamatkan kita dari api neraka. Yani jangan yakin kita akan diselamatkan nanti walaupun e, tidak beramal soleh sekalipun. Ini hadisnya. Loh, tahu yang digenggam tadi oleh Allah diselamatkan itu diantaranya kamu. Kamu tahu bahwa itu yang dimaksud diantaranya kamu. Ya enggak sih. Ya jangan sok yakin. Jangan merasa yakin kalau kamu yang ada di dalamnya. Belum tentu. Sehingga karena berkait dengan kehendak Allah, maka kita harus meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta. Meminta dengan ibadah, meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dengan berdoa, meminta dengan memujinya, dengan pujian-pujian. Qala thumma inna an-nasa fi syafa'ati ala thalathati aqwam. Kemudian masalah syafaat ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Tiga jenis manusia. Wal musyrikun, wal nasara, wal mubtaji'un minal gulati fil masyayikh, wa ghairihim, يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا golongan pertama adalah golongan kaum musyrikin golongan Nasrani dan golongan para ahlul bid'ah yang ekstrim kepada guru-gurunya dan syekh-syekhnya Golongan pertama ini menjadikan syafaat syafaat orang yang diagungkannya, syafaat orang yang dibesarkannya dianggap seperti syafaat-syafaat yang dikenal di dunia. Dianggap oleh mereka sebagai syafaat-syafaat yang dikenal di dunia. Tahu syafaat yang dikenal di dunia? Kalau kamu ingin mendapatkan kursi jabatan harus punya koneksi. Nah, punya orang dekat Digambarkan syafaat seperti itu. Sehingga mereka justru menyembah selain Allah. Mereka justru menyembah syekhnya. Dan meratap memanggil syekhnya. Bukan mengambil, memanggil Allah. Bukan meratap kepada Allah. Berdoanya, meratapnya, memanggilnya justru syekhnya. Ya syekh, tolong kami di hadapan Allah. Belalah kami nanti di hadapan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kekafiran musyrikin jahiliyah. Dan ini kekafiran Nasrani. Dan ini pula kekafiran mereka-mereka para kuburiyun. Musyrikin jahiliyah ketika datang ke Lat, Uzza dan Manat, apa yang mereka lakukan? Sama. Haulai syufa'auna indallah. Kata mereka, haulai syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kita nanti di hadapan Allah. Mereka adalah pembela-pembela kita nanti di hadapan Allah. Maka kita berharap dari mereka. Meminta kepada mereka. Agar mereka membela kita yawmul qiyamah. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Mereka hanya menjadi perantara kepada Allah swt Ini golongan pertama. Ekstrim dan salah dalam memahami syafaat. Golongan kedua, sebaliknya. Mengingkari syafaat secara keseluruhan. Yaitu Mu'tazilah, Al-Khawarij, Angkaru syafa'at nabiina mereka mengingkari syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para pendosa, terhadap ahli maksiat, apalagi terhadap yang mereka-mereka yang sudah masuk neraka. Kata Khawarij, kata Mu'tazilah, kalau sudah masuk neraka nggak akan bisa diselamatkan. Siapa yang berbuat dosa, maka dia kekal dalam neraka. Kalau dia kekal dalam neraka, berarti kafir kata Khawarij. Kata Mu'tazilah, kalau kekal dalam neraka berarti fasik bukan mukmin. Dan mereka kalau kafir tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak bermanfaat syafaatus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafaatus syafi'in kata mereka. Ini golongan kedua. Sama-sama ekstrimnya cuma bertolak belakang. Yang satu tadi ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri. Wa amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Saya sebutkan sengaja Al-Hanafi rahimahullah. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ternyata dalam masalah ini tidak ada perselisihan antara matab Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Hambali ataupun Maliki. Nggak ada perbedaan. Sudah pernah kita baca kitab Aqidatul Salafu Ashabul Hadi yang ditulis oleh Imam Abu Uthman Al-Sabuni Asy-Syafi'i. Sudah kita baca pula Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, Al-Hambali, dan sekarang kita baca kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi dan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Penulisnya Hanafi, pensyarahan juga Hanafi. Sehingga mereka-mereka yang ngaku ahnaf. Tetapi menyembah kuburan, dusta mereka. Yang mengaku syafi'i, tapi menyembah kuburan, juga dusta mereka. Demikian pula yang mengaku hambali, tapi menyembah kuburan, maka dusta mereka. Karena para imam-imam mereka tidak seperti itu. Qal dikatakan oleh beliau oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, ahlu sunnah wal jamaah yuqirruna bi syafaati nabiyina. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dengan yakin adanya syafaat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mereka-mereka yang memiliki dosa-dosa, memiliki dosa besar, apalagi yang sudah masuk neraka, mereka semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga syafaat yang lainnya. Lakin la yashfa ahadun hatta ya'dan Allah lahu wa yahiddu lahu haddan. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat kepada orang tertentu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Masih kata beliau. Masih kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat kepada seseorang tertentu kecuali dengan izin Allah dan keriduannya sebelum diberikan oleh Allah had dan batasan yang begini dan yang begitu. Kama fil hadis sahih hadis syafaat sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam hadis syafaat disebutkan ada lafaz innahum ya'tuna Adam thumma Nuhan mereka mendatangi Adam kemudian mendatangi Nuh mendatangi Ibrahim mendatangi Musa kemudian Isa. Sampai pada Isa berkata, "Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu 'abdun ghafara Allah lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Karena dia adalah hamba yang sudah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Fayatuni kata Nabi. Maka mereka pun mendatangi aku. Fa'adhabu. Maka aku pun pergi menemui Allah. Faidara itu Rabbi, ketika aku melihat Rabbku, aku tersungkur sujud. Dan aku puji Allah dengan pujian-pujian yang dibukakan kepadaku waktu itu. Dan aku tidak bisa menyebutkannya sekarang. Ini di dunia, aku belum bisa menyebutkannya. Fayaqul sampai Allah katakan ai Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Ai Muhammad, angkat kepalamu. Ucapkan akan didengar, berikan syafaat akan diberikan syafaat. Maka aku katakan Rabbi ummati Wahai Rabbku, umatku. Fayahiddu li haddan. Ini jadi syahidnya. Kemudian diberikan kepadaku batasan yang kayak gini, yang kayak gini. Faudkhiluhumul jannah. Maka aku masukkan mereka ke dalam surga. Ini orang-orang yang sudah dijelaskan oleh Allah tadi. Thumma antaliku fa'asjud. Maka aku kembali lagi dan aku sujud. Fayuhiddu li haddan. Maka Allah berikan kepadaku lagi batasan Selamatkan yang seperti ini, yang seperti ini. Sebelum Allah katakan seperti itu, tidak akan diselamatkan. Dan Nabi pun gak akan bisa, gak akan mampu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. indahu illa Dalam ayat kursi, ayat fi kitabillah, sebesar-besar ayat dalam Al-Qur'an. Dikatakan la yashfa'u indahu illa bi'idni. Gak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Demikian pula yang diberi syafaat, gak akan diberi syafaat oleh mereka kecuali kalau Allah ridho padanya. Baru selamat. Sehingga tetap siapa pemilik syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Tetap kepada siapa kita meminta syafaat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi syafa'atu jami'an Dicatat ayat Allah Subhanahu wa taala. Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Allah taufiq wal afiyah. Penuh hidayah wa rahmah. Allah taala yatalam ladina qawla fa Sallallahu alaihi